Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. الذي جعلنا من المحبين Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Sayyidil Mursalin Wa ala alihi Wa azwajihi Wa dhurriyatihi Wa ahli baytihi Zawil Qadril Azim وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد para habaib al-mukarramin wabil khusus Habib Taufik bin Abdul Qadir assegaf, Sahibul Khal. Lebih-lebih semua para habaib yang kami tidak bisa menyebut satu persatu namun tidak mengurangi kehormatannya. Para ulama, para masyayikh, para sepuh, semua al-mukarramin, hadirin rahimakumullah. Kami diperintahkan oleh Habib Taufik supaya menyampaikan sekalimah dua kalimah. Kami tidak berharap, kami tidak menunjukkan apa yang saya ucapkan ini kepada para habaib dan para ulama. Khusus kami akan sampaikan kepada abna ujin Sina. Saya mewakili semua teman-teman semertabat, sekelas, selevel dengan kami. Oleh karena itu, Pertama saya sangat terima kasih atas diselenggarakannya akhol ini yang akan membawakan, menyebabkan kita semua dapat beberapa manfaat, faedah, hikmah, ilmu manfaat. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah semuanya. Dalam hal ini tidak ada lain. Saya ingin menyampaikan satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu saat Rasulullah ditatangi oleh seorang sahabat. Sahabat menyampaikan kepada Rasulullah suatu pertanyaan. Ar-rajulu yuhibbu qauman walam yalhik bihim. Wahai Rasulullah, bagaimana Rasulullah? Ada orang cinta kepada beberapa orang yang belum pernah ketemu sama sekali. Tapi cinta. Apa kata Rasulullah? Almaru ma'aman ahabba. Orang itu nanti dikumpulkan siapa yang dicintai. Mudah-mudahan kedatangan kita bersama sebagai realitas suatu kenyataan dan bukti kelahiran daripada rasa cinta kepada Habib Ja'far bin Saikhon as mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Dan berkah ketemu kita, berkah cinta kita kepada Habib Ja'far bin Saikhun segaf mudah-mudahan akan membawa lebih meningkat iman kita. Lebih meningkat ibadah kita. Lebih meningkat akhlak kita lebih meningkat takwa kita sehingga kita menjadi orang yang akan dikumpulkan dengan Habib Ja'far kelak. Bukan apa-apa kami-kami ini. Yang hadir ini para habaib duriyati Rasul. Yang disebut safinatun najah. Ini semuanya. Oleh karena itu kami ingin kelak akan dijadikan rombongannya para habaib. Akan menuju keselamatan dunia sampai akhirat. Ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan Habib Abdul Habib Ab, eh, Taufik dan semua keluarga Habib Ja'far dipanjangkan umur oleh Allah, diberi kekuatan dohir dan batin, bisa meneruskan perjuangannya Habib Ja'far, perjuangannya Habib Abdul Qadir, sehingga kita min abna'i jinsina akan menjadi pengikut-pengikut yang selamat dunia dan sampai akhirat. Hadza والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته